Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang bicara tentang al-aslul thalith, pokok yang ketiga dari risalah al-usul al-thalatha, itu marifatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan bahwa bagaimana pongahnya manusia di zaman kita seakan mereka tidak membutuhkan risalah Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang telah kita bacakan bagaimana mereka lari menjauh berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala famalahum anitathirati bagaimana mereka itu dari peringatan-peringatan Allah mu'ridin mereka berpaling fainahum kumurun mustangfirah seakan-akan mereka humur yakni himar-himar yang mustangfirah yang berlarian farat min qaswarah mereka seakan-akan lari terbirit-birit dari serigala yang akan mengancam mereka. Sesungguhnya para pemirsa yang rahmati Allah, kita mutlak membutuhkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tanpa risalah jiwa kita akan kering dan mati. Tanpa risalah akal kita bagaikan mata tanpa cahaya. Dan tanpa risalah kehidupan kita akan kering kerontang bagaikan tidak pernah kesiram air. Alangkah sangat luar biasanya tamsil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana risalah ini Allah katakan dengan istilah ar-ruh. Allah katakan dengan istilah an-nur dan Allah katakan dengan istilah yaitu uh, al-ma. Simaklah di antaranya firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad Rasulullah SAW. Ruhan min amrina ruh dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang dulu kamu tidak mengenal apa itu kitab, apa itu iman. Waja'alnahu nuran. Lalu kami jadikan ini cahaya yang dengan cahaya ini nahdi bihi man nasya min ibadina kami Allah memberikan petunjuk kepada orang kami kendaki dari, dari kalangan para hamba kami. Wa nuran. Kami jadikan sebagai cahaya. Allah katakan dengan dua ungkapan ar dan an-nur. Karena sungguhnya risalah ini bagikan roh yang akan memberikan kehidupan bagi hati manusia. Sehingga hati yang tanpa mengenal risalah, dia bagikan jasad yang mati kehidupan yang tidak ada nyawanya adalah kematian. Demikian pula Allah katakan disalah dengan nur. Sehingga orang yang hidup tanpa risalah bagaikan yang dia bagaikan dia memiliki mata tanpa ada cahaya akan gelap gulita. Kehidupan tanpa risalah adalah gelap gulita. Sebagaimana pula Allah katakan disalah dengan ini alma. Allah katakan Angsalam minas sama ma'an Allah turunkan dari langit air. Fasalat audiatun biqadariha. Lalu air ini mengalir di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Fahtamala sailu zabatan robian. Kemudian aliran itu akan membawa buih-buih yang mengambang. Demikian pula wa mimma yuqiduna alaihin nar ibtigha'a hilyatin au matain zabatu mithluh. Demikian ketika ada orang yang mereka membakar besi di atas api, maka pembakaran besi yang dia dengan besi ini dia ingin mendapatkan perhiasan, mendapatkan ini perabot-perabot yang dia inginkan. Dalam pembakaran itu pula akan menghasilkan atau akan mengeluarkan buih. Wa kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberikan tamsil antara yang hak dengan yang batil. Fa amma zabatu fayadhabu jufa'a. Adapun buih akan hilang begitu saja sia-sia. Wa amma ma yang faunas fayamkuthu fil ardi. Adapun apa yang manfaat bagi manusia akan tetap tinggal di bumi. Wa kadhalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat berbagai macam tamsil-tamsil. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah tamsil Allah tentang risalah yang mutlak sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana Allah katakan dengan alma, risalah ini bagikan air yang memberikan kehidupan. Maka dikatakan para ulama, kebutuhan kita dengan risalah bagikan kebutuhan ikan dengan air. Bagaimana seandainya ikan dipisahkan dari air, dia akan mengalami kematian cepat atau lambat. Dan air yang mengalir di lembah-lembah, sebagaimana risalah yang mengalir di hati-hati kita, dia akan mengangkat sampah-sampah, buih-buih, sehingga buih akan hilang lenyap. Sebagaimana risalah ketika meresap dalam hati, dia akan mengangkat kotoran-kotoran hati syahwat dan syubhat sehingga dia akan lenyap yang tinggal adalah yang bermanfaat bagi manusia yaitu risalah yang bermanfaat bagi hati manusia sehingga dengannya dia akan hidup dengan kehidupan yang semakin sempurna dan jauh dari kerusakan-kerusakan.